Tetapi cerita penolakan atau pelarangan itu adalah cerita yang kesekian kalinya. Setiap nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang diutus yang kemudian disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim pasti menghadapi pertentangan dari kaumnya, kebencian, permusuhan dan seterusnya. Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian membaca sejarah dan sirah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir berisikan tentang cerita-cerita mereka yang membenci dan memusuhi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kembali siapapun di antara kita yang memang telah bercita-cita untuk mengikuti serta menjejaki sejak sejarah dan hidup para nabi dan para rasul. Siapapun di antara kita yang ingin menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menghadapi hal itu. Tidak bisa tidak. Tidak mungkin terhindarkan. Maka pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu diantar oleh istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha menemui seorang pendeta. Pada awal kali beliau mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa pendeta Warakah bin Naufal menyatakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam seandainya aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu sendiri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bertanya, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah benar-benar akan terjadi seperti itu? Mereka akan mengusirku dari kampung halaman ini dari kota Mekah. Apa kata Warakah bin Naufal? Kata beliau, "Iya, pasti. Tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, yaitu risalah kenabian dari Allah Azza wa pasti akan mendapatkan perlakuan yang sama dari kaumnya. Itu sudah sunnatullahi azza wajal. Sunnatullahi azza wajal di atas muka bumi ini. Hikmahnya tentu tidak terbilang jumlahnya, sangat banyak. Untuk menguji keimanan kita, sungguh-sungguhkah saat kita menyatakan beriman, ataukah hanya pemanis bibir? Seriuskah kita saat menyatakan beriman kepada Allah Azza wa Jal atau hanya sekedar main-main untuk menguji kesabaran kita sejauh mana tingkat kesabaran kita sebab surga Allah Azza wa Jal yang bertingkat-tingkat itu diperuntukkan bagi mereka sesuai dengan tingkat kesabarannya semakin tinggi tingkat kesabaran seorang hamba maka biiznillahi subhanah semakin tinggi juga tingkatannya di dalam surga dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang lainnya agar dia selalu sadar bahwa keberhasilan dan kesuksesan di dalam dakwah itu benar-benar mutlak di tangan Allah Azza wa Jal. Kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jal dan izinnya. Nah, keberhasilan dan kesuksesan sebuah dakwah itu tidak terikat dengan kemampuan, keilmuan, kefasihan, kekuatan lobby, dan seterusnya. Ketika seorang hamba telah mengikatkan dirinya, menggantungkan keberhasilan dan kesuksesan itu pada banyaknya ilmu, luasnya pengalaman, terpenuhinya dana dan biaya, luasnya jaringan lobby dan seterusnya. Kemudian dia lupa kepada kekuatan Allah Azza wa Jal, nah, maka ini menjadi sebuah malapetaka. Nah, sehingga pada saat pelarangan atau penolakan itu muncul, mestinya dia menyadari bahwa itu teguran dari Allah Azza wa Jal. Untuk kemudian menghilangkan semua rasa sombong dan sikap kibir di dalam hatinya. Manfaat yang lainnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, agar dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam kamus hidup seorang muslim ketika dia menghadapi masalah maka dia berlari kepada Allah Azza wa Jal. Ketika dia dihadapkan dengan berbagai macam persoalan maka tidak ada jalan keluar kecuali dia semakin mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menjadi sebuah kerugian besar ketika dia diuji dengan berbagai macam persoalan dan masalah justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu kerugian besar wal billah ikhwati fillah rahimakumullah masih banyak lagi hikmah di balik permusuhan, kebencian, penolakan, pelarangan terhadap dakwah salafiyah dakwah Islam yang kita tebarkan dan kita sebarkan. Tidak terkecuali kita. Contoh yang paling ringan mungkin masih ada di antara kita yang saat penuh tekad memilih jalan dakwah sebagai jalan hidupnya kemudian ditentang oleh orang tuanya sendiri. Karena saya yakin masih ada yang seperti itu. Yang pertama bagi mereka yang telah mendapatkan restu bahkan dukungan atau mungkin sebagian dari kita mendapatkan perintah dari orang tua untuk menuntut ilmu agama mestinya bersyukur kepada Allah Azza karena masih ada saudara-saudara lainnya yang ternyata sampai saat ini harus berjuang berjuang keras mengapa? karena orang tuanya ternyata masih menentang masih menentang Nah, untuk sebagian kita yang mungkin orang tua masih menentang atau kurang bisa menerima atau belum sepenuhnya merestui dan meridhoi jalan ini, jalan talabul ini, Coba kembalikan kepada beberapa hikmah yang telah kita sebutkan tadi. Ingat-ingatlah selalu bahwa saat kita masih belum bisa diterima oleh orang tua, itu adalah ujian keimanan kita. Sungguh-sungguh ataukah tidak? Kita serius ataukah tidak? Itu ujian dari Allah Azza wa Jal untuk menilai kadar kesabaran kita. Itu ujian dari Allah Azza wa Jal agar kita sepenuhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mengandalkan ini, tidak mengandalkan itu. Namun sepenuhnya kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang paling ringan di sekitar kita. Saat pertentangan itu justru muncul dari orang tua kita sendiri. Mungkin bisa diperluas lagi kerabat dan keluarga besar kita. Bisa diperluas lagi masyarakat, tetangga-tetangga kita dan seterusnya. Jangan kaget. Nah, tidak perlu terkejut. Itu sunnatullah. Itu sudah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla untuk kita di atas muka bumi ini. Nah, tidak perlu bersedih. Sedih dalam arti yang berlarut-larut. Karena sekali lagi itu memang sudah sunnatullah. Dibenci, ditolak, dimusuhi. Itu sudah sunnatullah ya azza wajal. Nah. Sehingga pertanyaannya justru kembali kepada kita. Mampukah kita bersabar? Teruskah kita menjaga iman kepada Allah azza wajal? Semangatkah kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau naudzubillah justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya prinsipnya adalah pada saat seorang hamba benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia memiliki kesungguhan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia benar-benar bersabar. Ia pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Prinsipnya hamba yang seperti ini pasti mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip. Sehingga tidak ada satupun masalah kecuali pasti bisa terselesaikan dengan baik. Sebab Allah yang memberikan jalan keluar. Tidak ada persoalan yang sulit untuk kemudian dihadapi karena Allah Azza wa yang membantu dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'dih." Jelas sekali ayat ini menegaskan untuk kita, "In yansurkumullah fala ghalibalakum." Apabila Allah telah menolong dan memberi bantuan untuk kalian, fala ghalibalakum, maka tidak ada siapapun dan apapun yang bisa mengalahkan kalian. Jadi walaupun musuhnya banyak, walaupun musuhnya terus-menerus tidak pernah berhenti, walaupun musuhnya terorganisir dengan baik, walaupun musuhnya memiliki backing yang kuat, walaupun musuhnya memiliki dana yang tidak terhingga, walaupun, walaupun, walaupun, dan walaupun. In yansurkumullah, apabila Allah telah memberikan pertolongan untuk kalian, fala tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa in yakhzulkum, tetapi apabila Allah telah menghinakan kalian, Allah tidak memberikan pertolongan untuk kalian. Faman yang yansurukum min ba'di? Siapa yang bisa memberikan pertolongan buat kalian? Kalau sudah dihinakan oleh Allah, siapa yang akan bisa memberikan pertolongan? Nah, maka sekali lagi prinsipnya itu, prinsipnya adalah seorang hamba yang terus beriman menjaga imannya, seorang hamba yang senantiasa bersabar, seorang hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa dalam berbagai macam ketaatan, Allah pasti menolong dan membantunya. Nah, sehingga pada saat kita menghadapi persoalan dan masalah tadi yang saya berikan contoh kecilnya adalah orang tua kita. Mungkin yang perlu diperbaiki justru iman dan takwa kita. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Allah akan mudahkan untuknya jalan keluar menghadapi semua masalah dan persoalan. Ambil sebagai sebuah contoh, ikhwati fillah rahimakumullah, sebuah riwayat yang disebutkan Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah di dalam As-Sahihain. Pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bercerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau sampaikan kepada kita bahwa dulu di kalangan Bani Israel ada sebuah kebiasaan buruk yaitu mandi bareng. Mandi bersama-sama. Sehingga yang ba'duhum ila aurati ba'din satu sama lain bisa melihat dan menyaksikan aurat temannya. Tidak berpakaian, mohon maaf, bertelanjang. Itu mandi bareng, kebiasaan buruk orang-orang Bani Israel. Nah, tidak menjaga aurat mereka. Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak setuju dengan kebiasaan seperti ini. Sehingga beliau alaihi salam melawan arus hanya beliau satu-satunya orang yang kemudian tidak pernah mandi bersama-sama dan berbareng-bareng dengan yang lainnya. Yang beliau lakukan adalah menyepi, menyendiri, menjauh, kemudian mandi. Alaihi salam. Lihat kan ya, pada umumnya orang berbuat buruk, ternyata masih ada hamba yang dipilih oleh Allah Azza wa untuk tidak melakukan keburukan itu. Ya mudah-mudahan kita yang hidup di zaman ini juga termasuk demikian. Ketika apa namanya? fasada aktsarun nas ketika hampir banyak orang yang berbuat kerusakan kita memilih jalan ini, jalan dakwah, jalan tolabul ilmi sebagai jalan hidup kita. Mudah-mudahan karena kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang baik. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Ternyata orang-orang Bani Israel justru berprasangka buruk kepada Nabi Musa alaihissalam. Lihat, orang berbuat baik tidak akan lepas dari omongan orang. Orang yang berbuat baik tidak akan mungkin bisa lepas dari kebencian, permusuhan, salah sangka dan seterusnya. Itu sudah sunatullah. Jangan kaget. Pulang ke kampung kok dibenci, pulang ke kampung kok kemudian dimusuhi di tengah-tengah keluarga kau kemudian dikucilkan. Jangan kaget. Itu sudah sunnatullah azza wa Apa yang disebutkan orang-orang Bani Israel? Kata mereka, Musa alaihi salam, dia tidak mau mandi bersama dengan kita karena ada kelainan di kemaluannya. Lihat, keji tuduhan itu betul-betul keji. Fisiknya tidak sempurna. Itu terus beredar dibicarakan orang. Namun kembali ingat prinsip dasar tadi. Asalkan seorang hamba itu beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh beriman, dia bersabar dengan setulus-tulusnya, dia dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ketaatan. Allah yang menolongnya, Allah yang membantunya. Bahkan terkadang pertolongan dari Allah Azza wa Jalla itu di luar bayangan kita. Dari arah yang tidak pernah kita sangka sama sekali. Loh, begini ya. Akhir ceritanya Allah yang menolong. Suatu saat Nabi Musa alaihi salam mandi seperti biasa, menjauh, menyepi, bersembunyi sehingga terli tidak terlihat dari pandangan orang. Pakaian beliau diletakkan di atas batu, sebongkah batu saat beliau mandi alaihi salam batu itu berlari batu benda mati itu berlari membawa pergi pakaian milik Nabi Musa alaihi salam Nabi Musa kemudian mengejar thawbi hajar thawbi hajar thawbi hajar ada huruf nida yang mahdzufah di situ ya hajar thawbi kembalikan pakaianku eh batu kembalikan pakaianku eh batu kembalikan pakaianku. Terus Nabi Musa alaihissalam mengejar batu yang berlari itu. Kejar-kejaran ya. Nah, dalam keadaan yang seperti itu alaihissalam sebagian orang Bani Israel akhirnya melihat dan menyaksikan fisik bentuk fisik Nabi Musa alaihissalam. Oh, sempurna. Bahkan lebih sempurna dari fisik mereka. Fisik Nabi Musa sempurna bahkan lebih sempurna daripada fisik mereka. Setelah seperti itu terjadi, batu berhenti, pakaian diambil. Dalam riwayat disebutkan Nabi Musa alaihissalam marah, kemudian memukul batu itu sampai hancur berkeping-keping. Selesai. Omongan tadi yang tuduhan tadi keji yang tidak berdasar sama sekali hilang. Kenapa? Karena sudah kemudian muncul saksi-saksi dari mereka sendiri bukan persaksian dari luar Bani Israel, persaksian dari orang-orang Bani Israel sendiri. Enggak, Musa fisiknya sempurna. Alaihi salam. Itu contoh. Barakallahu fiikum. Kembali kepada prinsip tadi. Asalkan kita beriman, bertakwa, bersabar, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan memberikan pertolongan. Kalau Allah telah memberikan pertolongan, fala ghalibalakum. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Dalam bentuk apapun. Itu tidak akan bisa dikalahkan. Allah yang menolong, Allah yang akan membantu. Allah yang akan menjaga, Allah yang melindungi, Allah yang akan terus memberikan keselamatan. Nah. Jadi cerita seperti itu ikhwati fillah barakallahu fikum banyak dan sering terjadi dan akan selalu terjadi. Tapi ingat juga masalah yang muncul dari muncul dari luar itu masih lebih mudah untuk dihadapi dan diselesaikan. Orang-orang yang membenci dan memusuhi kita secara terang-terangan seperti itu, bahkan terang-terangan membuka front, membenci, memusuhi dakwah salafiyah, dakwah ahli itu ternyata masih lebih ringan Justru yang paling berat apabila masalah itu muncul dari kita sendiri. Menghadapi musuh dari luar itu kan kelihatan. Gampang. Lebih mudah. Tapi sekali lagi yang paling berat justru apabila masalah itu munculnya dari kita sendiri. Nah, untuk mengobatinya luar biasa berat. Nabi Muhammad wassalam Al-Khulafa Ar-Rashidun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu sering mengingatkan hal seperti ini bahkan kata-kata dan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mungkin masih kita ingat selalu ya. beliau mengatakan saya tidak pernah takut pada musuh dari luar tapi yang saya takutkan adalah justru diri-diri kita sendiri nah, kekalahan itu datangnya min kibalina, Kekalahan itu justru datangnya sebabnya apa? Dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Kesalahan dan dosa kita. Kesalahan dan dosa kita. Musuh banyak. Sementara kita lupa introspeksi diri, lambat bermuhasabah, ya terus bermunculan. Karena prinsipnya tadi, kalau kita betul-betul beriman, Allah tolong wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin in yansurkumullah fala ghaliba lakum in tansurullaha yansurkum ayat-ayat seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an yang secara tegas dan pasti menyebutkan kalau kita beriman kepada Allah Allah akan memberikan pertolongan tapi sekali lagi yang kita takutkan dan khawatirkan justru dari kita sendiri kesalahan dan dosa itu nah Kesalahan dan dosa justru datangnya dari kita sendiri. Pelajaran dari perang Uhud. Hikmah yang begitu besar. Perang Uhud. Sebuah perang yang kisahnya mengambil sekian banyak halaman dari kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bahkan mungkin kisah perang Uhud adalah kisah yang paling panjang disebutkan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad dibandingkan perang-perang yang lainnya. Hikmahnya begitu banyak sekali. Allah Azza wa Jalla memilih para sahabat sebagai syuhada. Allah Subhanahu wa taala memilih para sahabat sebagai syuhada karena yang gugur dalam perang Uhud puluhan. Ya. Dan di antara hikmah serta pelajaran dari perang Uhud adalah ternyata ya, menyalahi ketentuan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sebab kerugian. Kita masih ingat ketika Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam berpesan kepada pasukan panah untuk tidak meninggalkan bukit kecil itu. Untuk tidak meninggalkan bukit kecil itu. Karena itu titik yang paling menentukan bukit kecil itu. Sebab Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam mengambil tempat lokasi berkemah itu pas di bawah gunung Uhud besar. Sehingga dari belakang terlindungi, dari sebelah kanan terlindungi. Musuh datang dari depan. Untuk sebelah kiri, bukit itu. Mungkin ada di antara kita yang sampai di sana. Atau mungkin pernah membaca petanya seperti itu. Sebelah belakang, itu gunung Uhud. Artinya kecil kemungkinan musuh datang dari belakang yang sebelah kanan juga masih apa namanya gunung-gunung masih dalam apa namanya relief gunung Uhud depan terbuka dan di sini ada gunung kecil bukit yang kemudian kita sebut dengan Jabalur Rumat bukit para pemanah itu Nabi Muhammad sudah berpesan jangan tinggalkan bukit ini beliau memilih perkemahan di tempat yang tinggi kalau kami kalah, walaupun kalah jangan tinggalkan ini. Kenapa kalau kalah Nabi Muhammad sudah memberikan strategi pada pasukan Islam, mundur. Mundur ke tempat yang tinggi tadi. Nah, ini tugas para pemanah untuk melindungi sehingga pasukan musyrikin tidak bisa mengejar. Tapi kalau pasukan pemanah ini tidak ada, bukit itu tidak dikuasai umat Islam. Pada saat umat Islam terpukul mundur, siapa yang akan melindungi? Habis. Seperti itu juga kalau misalkan kami menang, jangan turun. Itu sudah pesan Nabi Muhammad. Betul-betul diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. jangan turun sampai perintah itu betul-betul datang dari saya. Itu kan pesan dari Nabi, ketentuan dari Rasulullah SAW. Sebuah strategi yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Namun demikianlah sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Umat Islam menang, berhasil memukul mundur pasukan musyrikin. Nah, betul-betul secara zahir orang musyrik tidak akan mungkin bisa melawan. Pasukan memanah sebagian besarnya kemudian turun. Walaupun sudah diingatkan pimpinan tertingginya, komandannya, jangan tetap mereka turun. Niatnya baik, membantu saudara-saudara mereka untuk membersihkan medan pertempuran, mengumpulkan harta rampasan perang dan seterusnya. Niatnya baik. Bukan untuk cari harta. Bukan seperti itu kita berprasangka. Tapi niat mereka baik untuk membantu pasukan. Nah, namun sekali lagi ternyata itu sebuah perbuatan yang menyalahi ketentuan dan pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Akhirnya Khalid ibn Walid yang saat itu masih musyrik mengajak beberapa penunggang kuda pilihannya karena saat itu Khalid Ibn Walid adalah pimpinan pasukan berkuda untuk kemudian melambung menguasai bukit kecil itu. Sudah. Kemudian cerita perang Uhud pun sudah kita ketahui kelanjutannya seperti apa. Hikmah yang besar. Artinya kita sebagai pengikut, artinya orang yang ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW harus banyak-banyak belajar seperti ini. Nah, perang Badar musuh lebih banyak. Perang Badar musuh lebih banyak. Berkali-kali lipat. Allah memberikan pertolongan. Allah memberikan kemudahan. Allah Azza wa Jal memberikan bantuannya. Pertolongan dan bala bantuan yang tidak terlihat oleh mata. Sebagiannya, para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Tetapi dalam perang Uhud, karena ada kesalahan yang dilakukan oleh sebagian pasukan, maka kekalahan pun dan kerugian dirasakan oleh seluruh pasukannya. Perang Hunain juga seperti itu. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawm Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Sungguh Allah telah memberikan pertolongan untuk kalian di dalam banyak pertempuran Demikian ingatlah juga perang Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum. Pada saat jumlah kalian yang begitu banyak itu menimbulkan ujub. Rasa sombong, tinggi hati, pasti menang. Rasa ujub ini menjangkiti sebagian kecil pasukan. Bukan semua sahabat. Bukan setiap pasukan muslim. Ujub ini rasa ujub ini karena melihat pasukan Islam banyak 12 ribu karena 10 ribu dari Madinah yang dibawa oleh Nabi alaihi Shallallahu wasallam untuk menguasai kota Mekah ditambahkan kurang lebih 2000 orang Mekah yang baru saja masuk Islam 2000 orang Mekah yang baru saja masuk Islam perang 12 ribu wah siapa yang bisa mengalahkan kita banyak begini ingat catatannya tidak semua sahabat itu sebagian kecil, beberapa saja. Beberapa saja. Tapi ternyata subhanallah, itu menjadi sebab nah, umat Islam dapat dipukul mundur ketika pertama kali perang Hunain. Alaihi salatu wasallam terpisah dari sahabat-sahabatnya. Ketika pasukan Islam masuk ke lembah Hunain, itu sudah disergap dari celah-celah sempit pasukan Ghatafan dan Hawazin. Kaget, mundur. Nah, sebagian mengalami rasa kecut, rasa takut, wah membuat pasukan yang lainnya juga terpengaruh. Nah, walaupun kemudian seperti cerita yang telah kita ketahui bersama, Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan untuk umat Islam. Nabi Muhammad SAW gigih, sabar, memerintahkan Al-Abbas bin Abdul Muthalib untuk memanggil orang-orang Ansar dan Muhajirin. Bahkan Nabi Muhammad perintahkan Al-Abbas untuk memanggil satu persatu nama suku Nah, mengingatkan mereka yang telah berbayat kepada Nabi alaihi salatu wasallam baiatul ridwan tahta syajarah itu diingatkan mana mana baru kemudian mereka berkumpul radhiyallahu taala anhum ajmain namun pelajaran penting buat kita barakallahu fikum banyaknya musuh ya apapun yang mereka lakukan perlengkapan persiapan strategi biaya nah tapi yang perlu kita perhatikan justru adalah diri-diri kita sendiri. Kedekatan kita kepada Allah itu seperti apa? Keimanan kita kepada Allah Azza seperti apa kualitasnya? Kesabaran kita bagaimana? Itu yang harus diteliti terus, dijaga, dijaga, dijaga, dijaga. Nah, sekarang musuh-musuh dakwah tidak terhitung jumlahnya. Mulai dari juhal, orang-orang jahil yang nggak ngerti sama sekali, cuma ikut-ikutan. Orang-orang kafir dengan berbagai macam jenisnya, ahlul bid'ah dan hizbiyun yang tidak terhitung itu juga jumlahnya seperti apa makar-makar mereka terhadap ahlu sunnah mereka punya kekuatan nah, yang mengakar dari bawah sampai ke atas mereka punya backing ini backing itu biaya yang juga tidak terbatas nah, nah untuk menghadapi itu semua apa yang harus kita lakukan kalau bukan memperbaiki kualitas kita sendiri nah jumlah itu tidak masalah Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Berapa banyak kelompok yang kecil itu, jumlah yang sedikit, mengalahkan jumlah yang lebih banyak, lebih besar. Dengan izin dari Allah Azza wa Nah, jumlah sedikit, biaya sedikit, sederhana. Bukan dari kalangan terpelajar mayoritasnya. Orang-orang kasar, buruh, petani, nelayan, tukang dan seterusnya petani. Itu bukan menjadi sebab kalah dan menangnya. Tetapi yang menentukan kalah dan menangnya, sukses dan gagalnya kita justru keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perspektif yang luas. Barakallahu fikum. Seperti itu. Mungkin secara khusus untuk antum semua panjenengan semua di sini talabatul ilm hafizakumullah. Nah, kurang lebih sama. Masalah-masalah luar yang kita hadapi saat tolabul ilmi itu ternyata masih lebih ringan dibandingkan masalah itu kalau munculnya dari diri kita sendiri. Apa namanya? Orang belajar ya. Ini sudah beda judul ya. Itu tadi saya gambarkan perspektif yang umum. Dakwah secara umum. Ini sudah ganti subjudul ini saya kasih garis sekarang. Saya ulangi, saya kasih garis. Itu tadi subjudulnya dakwah secara umum. Sekarang subjudul baru tentang kita. Kita semua termasuk saya, para penuntut ilmu, talabatul ilm. Seperti itu juga kurang lebihnya. Masalah yang kita hadapi saat menuntut ilmu, saat kita mondok kalau bahasa kita ya, saat kita mondok, masalah yang sifatnya lahiriah sehari-hari itu masih lebih ringan dibandingkan masalah yang tersimpan di dalam hati ini. Sebagai contoh misalkan apa namanya sakan bagi kita kurang memadai mungkin bocor, panas, sumuk, lantainya anyep, fasilitasnya tidak memadai, kamar mandinya sedikit, ngantri, airnya kadang-kadang kurang. Sebut banyak sekali kan ya. Sampahnya banyak, nggak ada tong sampah. Apalagi kalau suruh nyebutkan seperti itu cepat biasanya. Kan itu ya. Makannya nggak teratur jamnya, lauknya juga nggak seperti yang diharapkan, makan jamaah, wah, pakaian kotor. Nah, kemudian apalagi yang sifatnya lahiriah tadi. Air minum telat, belum dimasak. Nah, mungkin pakaian kita ada yang hilang atau barangkali apa namanya tidur kita terganggu karena ruangannya kecil sempit ingat itu masih lebih ringan ya. jadi kalau misalkan kita bertemu dengan si A si B kalau saya cerita aduh sat mau mondok gimana airnya asin misalkan karena mungkin di dekat pantai atau ada yang beralasan dingin Ustaz di Temanggung sekali itu. Sakannya kurang memadai, sempit. Makannya nggak enak. Masak sendiri lagi. Nyucinya nggak ada laundry. Kalau saya selama ini orang ada mungkin santri yang keluarnya seperti itu mengguyu aja senyum. Berarti belum sadar bahwa masalah yang paling berat bukan itu, itu biasa itu. Itu biasa, itu masalah kecil. Jadi antum semua di sini saya berharap sejak hari ini sejak hari ini ya mudah-mudahan sudah dari dulu-dulu tapi kalau ternyata masih ada mudah-mudahan harapan saya sejak hari ini tidak ada lagi keluhan yang sifatnya lahiriah tadi wah wah fisik ya fisik lahiriah itu fisik mulai bangunan bangunan tempat tinggal makanan minuman dan seterusnya itu masih lebih ringan yang paling berat yang awa, awaik talabil ilm yang bisa membuat kita gagal di dalam talabul ilmi itu bukan yang yang tadi-tadi itu panas dingin itu bukan yang membuat kita gagal dalam talabul ilmi justru ini dari dalam diri kita sendiri sebenarnya kita serius nggak sih talabul ilmi sungguh-sungguh nggak atau cuma rutinitas saja dan wong tuane orang nesu biar dapat uang jajan dari Umi daripada ribut sama api semondok wae atau wah ning pondok koncone akeh dolan kan itu ya. ini jadi sebenarnya serius apa enggak itu masalahnya di dalam hati kenapa kalau kita sudah sungguh-sungguh talabul ilmi sudah berniat betul-betul niat masalah-masalah tadi kan akhirnya kecil nggak akan sebanding hal-hal yang sifatnya kendala-kendala fisik tadi dengan semangat kita untuk talabul ilmi akan sebanding karena ada sebuah cita-cita mulia yang kita tuju ada sebuah tekad agung yang sedang kita cari untuk dicapai nah, yang menjadi masalah sekarang itu dari diri kita sendiri serius apa enggak nah kita meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah ataukah tidak kalau kualitas iman kita kepada Allah terus ditingkatkan Allah akan memberikan pertolongan. Maka saya kata-kata kata-kata ini persis dengan subjudul yang pertama tadi. Kalau kita dekat dengan Allah, kita serius dalam ibadah, kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal, tidak ada masalah yang akan dihadapi sulit. Sekalipun ada masalah dan itu pasti muncul, ya mudah terselesaikan. Nah, yang membuat masalah itu justru dari kita sendiri, dosa dan kesalahan kita. Nah, dosa dan kesalahan yang kita lakukan sebagai santri dan itu sifatnya tersembunyi. Nah, ini yang paling berbahaya. Nauzubillah. Pelanggaran-pelanggaran syariat atau pelanggaran-pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan yang memang sudah dipikirkan, dimusyawarahkan, digodok betul-betul, dibicarakan manfaat dan mawaratnya. Itu peraturan bukan asal buat, kemudian ustadz asal setuju dan mendukung tidak dibahas didapatkan musyawarah begini peraturan pertama begini oh ya ya ditetapkan untuk maslahat dan kebaikan kita semua santri-santri yang tinggal di sini tapi kalau kemudian itu dilanggar itu sebabnya kemudian masalah muncul sekali lagi itu sebabnya yang membuat masalah itu muncul nah di luar penampilannya baik kesehariannya bagus, ternyata di dalam hati menyimpan maksiat dan dosa, rencana dan seterusnya. Ini yang yang akan membuat kita gagal dalam tolabul ilmi, Nauzubillah. Nah, yang harus dilakukan adalah ya bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal dan ingat-ingat selalu bahwa kesalahan yang kita lakukan itu akibatnya bukan hanya kita sendiri yang merasakan tapi orang lain pun ikut menanggung akibatnya. Nah, dengan status yang berbeda, kalau kita sebagai yang berbuat kesalahan dan dosa, barangkali itu sebagai hukuman dan sanksi dari Allah Azza wa Jal untuk mereka yang baik dan beriman karena dosa kita kemudian ikut merasakan akibatnya itu menjadi peninggi derajat mereka penghapus dosa-dosa mereka nah, maka sekali lagi ikhwati fillah barakallahu fikum. Musuh dari luar itu masih lebih ringan dibandingkan musuh dari dalam. Kalau tadi perspektif dakwah ya musuh dari luar itu masih lebih ringan dibandingkan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Seperti itu juga saat kita tolabul ilmi syar'i. Menuntut ilmu di sebuah ma'had, pondok pesantren, salafi seperti di Darul Athar Temanggung ini ya, seperti itu. Jadi kesuksesan panjenengan semua, mudah-mudahan sukses semua, itu sangat tergantung dari perjuangan kita mengobati penyakit dari dalam. Penyakit dari luar mudah. Penyakit dari luar itu mudah. Nah, kalau pengen makan enak ya bayarnya banyak. Kan gitu ya. Kalau mau pengen sakan yang bagus ya dibersihkan, rajin untuk kemudian piket. Atau mungkin ada orang tuanya yang mampu ikut nyumbang genteng, nyumbang apa namanya kipas angin, nyumbang AC plus listrik per bulannya. Jangan nyumbang AC-nya doang, tapi sekaligus nyumbang AC plus listriknya Ustaz. Ya, monggo. Kalau disetujui itu ya. Artinya itu kan masalah luar, penyakit-penyakit luar. Bisa diobati, tapi penyakit ini nih, ini di dalam hati kita ini hasad, iri, dengki, tidak ikhlas, riak, sum'ah. Dan itu yang paling berat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan untuk kita dan kemudahannya sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi apa yang kita cari, apa yang kita tuntut. Nah, Allah alam. Mungkin itu nasihat singkat, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting diamalkan, Mas. Yang penting diamalkan. Kalau cuma pengen cari nasihat sudah banyak rekaman di mana-mana. Ribuan judul itu sudah kalau mau digabungkan asatidah anusunnah salafiyin dari ujung barat sampai ujung timur sudah puluhan ribu judul.